Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mohon sarannya. Saudara saya dulu pernah mewakafkan tanah masjid, tanah masjid dan bangunan pesantren untuk masyarakat. Tetapi sekarang malah dikuasai oleh perorangan yaitu seorang ustadz yang mau menangani pesantren tetapi seiring berjalannya waktu seorang ustadz itu beranggapan kepada masyarakat bahwa tanah masjid itu serta pesantrennya adalah milik pribadi bahkan perpustakaan pesantren dijadikan dijadikan rumah sendiri sayuran yang di sayuran yang ditanam di tanah wakaf pun hasilnya untuk pribadi bukan untuk masyarakat Bagaimana caranya Bu ya? Apakah kita harus menegur orang tersebut karena tidak menghargai masyarakat atau pasrahkan saja semuanya kepada masyarakat karena seorang ustadz tersebut pernah bilang dulunya biar saya yang tangan di pesantren ini jangan ikut campur nanti tidak ikhlas itu Bu ya. Jadi uh, sesuatu yang sudah diwakafkan tidak bisa ditarik kembali dan wakaf itu harus disesuaikan dengan dengan bagaimana ikrar orang yang mewakafkannya dulu. Untuk apa itu? Jika untuk kepentingan umat misal pesantren dan gunakan untuk pesantren. Akan tapi siapapun tidak boleh menguasai. Dan mohon siapapun yang punya mendengar tentang masjid, musola, madrasah, pondok yang sudah diwakafkan, hendaknya segera diurus tentang surat wakafnya. Kalau tidak segera diurus keburu mati nanti diwati waris oleh anak keturunan naudzubillah. Neraka semuanya itu nanti. Jadi harus diberesin urus wakafnya. Kemudian nanti masalah siapa yang mengurusi, ini harus hati-hati. Mengurusi wakaf tidak gampang. Mengurusi wakaf tidak gampang. Mungkin seorang kiai, mungkin dia punya manajemen. Dan kiai punya setrum, punya mahdid yang bisa mengundang orang untuk bisa bangun di atasnya. Dan mungkin, ya kalau wakafnya berbunyi siapapun yang berjuang di situ, yang mondok di situ, boleh tinggal di situ, maka halal siapapun tinggal di situ memang untuk berjuang. Seorang kiai adalah salah satu orang yang berjuang di situ, maka dia tinggal di situ boleh. Akan tapi semuanya ada aturannya, bukan menguasai, bukan. Tapi sisi lain di saat kita mengkritiki yang demikian itu harus hati-hati. Kalau ada seorang kiai menguasai untuk pribadi, haram. Jelas tidak benar menguasai untuk pribadi. Tapi sisi lain di saat kita mengkritiki yang demikian itu harus hati-hati. Pribadi maknanya seperti apa? Kalau memang seorang kiai tinggal di dalam pondok lalu ngurusi dan dia benar-benar keluarganya tentu harus tinggal di situ misalnya. Anak-anaknya tinggal di situ. Maka dia punya hak tinggal di situ karena dia ngurusi. Kalau tinggal di luar mungkin tidak akan beres ngurusi. Baik, makanya ini harus hati-hati. Dari yang ngurusi yayasan atau ngurusi wakaf harus hati-hati. Makan harta wakaf adalah haram. Tidak diperkenankan. Kemudian sisi lain, kalau kita ingin mengkritisi yang demikian itu harus kita jauhkan dari unsur kedengkian. Kadang-kadang kita tidak puas karena kok dia berhasil dan sebagainya, mulai mulai mengotak-atik yang sebagainya. Ada urusan sayur dan sebagainya, tentunya sayur yang tumbuh di situ adalah untuk semua kebutuhan yang ada di dalam pondok pesantren. Untuk santri, untuk kiainya juga boleh. Akan tapi di sini harus ada pembagian yang benar. Tidak boleh dikuasai. Kalau menguasai tidak benar. Kalau pengen menguasai sawahmu sendiri. Tapi sisi lain tolong kalau mengkritiki yang demikian harus benar-benar waspada. Apalagi kita ingin mengajak umat untuk mengkritisi, jangan-jangan kita diam-diam membuat permusuhan antara seorang kiai dengan jamaah. Apalagi pakai kata apakah kita serahkan kepada masyarakat? Oh, berarti kita itu berantem masyarakat dengan kiai? Ya, kita duduk dengan kiai. Mungkin kiai yang ngerti punya hujah yang jelas, kita tidak tahu. Tapi sisi lain, hei para ustadz, para kiai, hati-hati urusan tanah wakaf. Kalau sudah ada ikrar wakaf, segera diurusi. Kalau tidak anda urusi keburu mati, keliran di anak yang mewarisi, na'udzubillah. Neraka, neraka, neraka. Tapi sisi lain, di saat ingin mengkritisi, hati-hati. Jangan sampai kita dikuasai oleh hawa nafsu. Biasanya ada kecemburuan. Bisa jadi, karena kita ngiri. Dulu tidak makmur, sekarang jadi mak makmur. Akhirnya apa? Ada sebagian ustadz yang mulai mengotak-atik. Hmm. Itu nggak boleh itu dikuasai. Bukannya dia buat rumah loh. Dia buat rumah bukan untuk dirinya sendiri. Akan ah, tapi dia mungkin untuk tamu yang menyambutnya dan sebagainya. Dan pada akhirnya pun anaknya bisa tinggal di tempat lain. Karena dia tinggal di situ untuk berdoa berdakwah. Dan dia termasuk bagian yang paling capek dan sebagainya, maka rumahnya sedikit lebih gede. Maka tapi pun demikian kami tetap menghimbau kalau para ustadz tidaknya tinggal di tempat yang khusus. Dan ini sudah kami jelaskan bahwasanya semua tanah pondok aset kita punya banyak radio yang miliaran harganya itu bukan miliknya namanya Buya Yahya. Memang sahamnya adalah saya yang punya. Kalau radio-radio selama ini kan besar nilainya. Saya sampaikan saya pakai wasiat, tidak boleh diwaris oleh anak-anak saya. Radio-radio itu tidak ada yang milik saya. Radio yang besar-besar itu kan miliaran nilainya. Itu tidak ada milik saya sudah sampai sampaikan. Cuman karena radio harus ada urusannya dengan pribadi, makanya sekarang sahamnya saya yang punya. Tapi sudah saya sampaikan, anakku tidak boleh mewarisi. Termasuk pondok ini adalah wakaf semuanya, hanya beberapa tempat yang memang adalah pemberian dari ada dari uh, Bahumi. Ini yang saya tempati, ini tempati pribadi. Yang ada kolam sana saya pancing seenaknya itu ada pribadi ini semuanya. Jadi saya makan bebas itu ada beberapa tempat. Ini sudah ada catatannya, ada memang tanah-tanah pribadi. Dan sebagian tanah yang kepakai sama kita sudah kita ganti karena sebujur ini adalah pemberian dulu. Ada sebujurnya adalah halal bersih murni, sebagian diwakaf. Kuburan adalah wakaf untuk kuburan, bukan tanah pondok dibuat kuburan supaya tahu semuanya. Itu kuburan memang wakaf untuk kuburan, bukan kubu orang dikubur di tanah wakaf. Mengubur orang di tanah wakaf untuk pondok hukumnya haram. Jadi itu memang itu tanah pribadi sekaligus yang memakafkan sebelah dulu kita minta, kita ganti dengan yang di sini. Aula ini sudah untuk pondok. Akan tapi kita tuker bagiannya dari yang sana itu memang itu itu tanah kita itu. Aslinya tanah kita paling depan sana dibuat untuk kuburan itu wakaf. Saya siap mati, saya bakal mati nanti di sana. Ha. Semoga mati khusnul khatimah. Ini wakaf hati-hati jangan sampai kita salah. Mengubur mayat di tanah yang bukan wakaf, eh, <laughs> mengubur mayat di tanah wakaf selain untuk kuburan adalah hukumnya haram. Mengubur tanah di tanah pribadi hendaknya segera diwakafkan. Kalau tidak, giliran mati diwarisilah anaknya, anaknya yang atau dijual ke orang lain. Orang lain nggak nyaman ada kuburannya diratai dan di ditanami pohon baik ini harus hati-hati. Baik insya Allah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Hati-hati ya dari dua belah pihak. Hei para ustadz hati-hati urusan wakaf. Sisi lain kalau anda ingin kritisi ustadz tolong tabayun dulu. Jangan-jangan anda telah membuat permusuhan antara jamaah dengan rakyat. Apalagi tadi bahasanya apa? Apakah saya serahkan rakyat kepada saya serahkan kepada umat saja? Oh berarti kamu nyuruh perang antara umat dengan kia? Kiai mungkin umat dihibur. Lah, mungkin kiainya dia ngerti hukumnya seperti apa. Kita tanya dulu. Jangan marah dulu hei jamaah. Sisi lain ustaz, jadi ya datangi Jangan menjadi orang provokator. Jangan menjadi orang menjadi sebab permusuhan. Ini adalah biasanya kedengkian permusuhan. Hmm. Baik. Allah a'lam bisawab.